dan nikmat terindah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam nikmat yang merupakan kunci kesuksesan seorang hamba baik ketika meniti kehidupannya di dunia maupun di akhirat kelak dan kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah dan taufiknya kita kembali dapat melangkahkan kaki kita kembali dapat menggerakkan hati kita untuk berkumpul di rumah Allah ini guna mengerjakan sebuah ibadah yang merupakan ibadah di antara ibadah-ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah yang bernama menuntut ilmu agama di antara dalil yang menjelaskan tentang keagungan ibadah yang satu ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan yang mengajarkannya jadi hamba Allah yang terbaik di antara hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an baik cara membacanya atau makna serta hukum yang terkandung dalamnya dan orang yang mengajarkannya. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat mengerjakan sebuah ibadah yang dapat mengantarkan kita bergabung ke dalam kafilah hamba-hamba Allah yang terbaik. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua kita, suri dan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Pembahasan kita masih berkaitan tentang hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus ditunaikan oleh umatnya dan pembahasan yang lalu terhenti pada hak mentaati dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah menjelaskan bahwa mentaati dan berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus diperhatikan, yang harus difokuskan dan diikuti oleh setiap orang yang mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena fitrah manusia mengatakan apabila seseorang mencintai pihak lain, ia akan berusaha mentaati atau menuruti segala kemauan pihak tersebut. Penyair Arab mengatakan laukana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti' kalau memang kecintaan engkau kepada dirinya benar tulus maka engkau akan mentaati dirinya karena sesungguhnya seorang pencinta akan mentaati orang yang dicintai oleh karena itu setiap orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ia harus berusaha sekuat tenaga semaksimal mungkin untuk mentaati dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan inilah makna yang terkandung dalam sebuah ayat dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Ali Imran ayat 31 ketika Allah berfirman qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum katakanlah wahai Muhammad kepada mereka apabila kalian benar-benar mencintai Allah jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk berkata kepada pengaku-pengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengaku dirinya cinta kepada Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, "Idda'an nasu mahabbatallah fabtalahum bihadhil ayah." Manusia pada saat itu mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah uji kebenaran dari klaim tersebut, kebenaran dari pengakuan tersebut dengan menurunkan ayat ini. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Maka wajib atas kalian mengikuti diriku. Mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ganjarannya jamaah sekalian? Yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai kalian wa yaghfir lakum dzunubakum dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Dan ayat Al-Quran yang berbicara tentang ittiba, yang berbicara tentang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah banyak. Bukan hanya satu atau dua ayat, bahkan bukan hanya sepuluh atau dua puluh ayat. Al Imam Ahmad, ulama besar, pakar ilmu agama, imamnya ahlu sunnah wal jamaah mengatakan dan beliau salah satu murid terbaik al-imam asyafi'i beliau mengatakan nazartu fil mushaf aku melihat atau aku membaca sebuah mushaf fawajadtu ta'atar rasul fi thalathah wa thalathina maudi'a maka aku mendapati ayat-ayat yang berbicara tentang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat yang berbicara tentang ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 33 ayat. Dan hal ini pun juga kesimpulan yang diperoleh oleh salah seorang ulama Madhab Syafi'i yang bernama Al-Imam Al-Ajuri. Beliau mengatakan lebih dari 30 ayat memerintahkan umat Islam kembali ke referensi utama yaitu kembali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun telah menjelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwa prinsip ini, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang satu ini adalah prinsip yang diyakini oleh para ulama kita dari generasi ke generasi dari madhab yang satu ke madhab yang lain dalam ilmu fikih seluruh para ulama dari berbagai madhab fikih mengamininya bahwa kita harus kembali mentaati dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diantara ulama-ulama tersebut adalah ulama-ulama yang sangat populer yang sangat dihormati dan namanya telah melegenda di tengah-tengah umat Islam di Indonesia. Dan kita sebutkan ada beberapa nama dan perkataan pada pertemuan yang telah lalu. Di antaranya adalah Al-Imam ash syafii Ulama yang begitu terkenal di tengah-tengah masyarakat di bumi pertiwi. Sampai-sampai pendapat-pendapat fikih beliau dijadikan rujukan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Beliau pernah mengatakan, "Laisa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa tibauha." Tidak ada cara lain untuk menyikapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mengikutinya dengan mentaatinya inilah yang dikatakan oleh al-imam asy-syafi'i dan harus direnungkan oleh setiap orang yang mengaku bermadhab al-imam asy-syafi'i dalam ilmu fikih karena ulamanya sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada cara lain menyikapi sunnah menyikapi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, metode ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali diikuti diteladani jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Dan contoh yang kedua adalah perkataan emas seorang ulama besar dan sekali lagi namanya telah melegenda di tengah-tengah umat Islam yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengatakan, "Alaikum bil ittiba' min ghairi ittida'." Wajib atas kalian mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Metode beragama Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik akidah maupun ibadah serta suluk atau akhlak tanpa mengerjakan perkara-perkara bid'ah. Dan saya hanya menerjemahkan apa yang dikatakan oleh asy syeikh Abdul Qadir Al-Jailani. Sekali lagi beliau mengatakan wajib atas kalian karena beliau sedang menasehati murid-muridnya. Dan nasihat beliau itu dibukukan dalam sebuah buku yang berjudul Fathur Rabbani. Wajib atas kalian mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengerjakan ritual ibadah yang bid'ah. Sekali lagi kapasitas saya hanya menerjemahkan nasihat dari ulama yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oleh karena itu jangan ragu-ragu lagi jamaah sekalian bahwa mengikuti sunnah Nabi adalah sebuah prinsip yang telah diamini oleh para ulama kita. Hingga tugas kita sekarang tinggal mempelajari sunnah tersebut dan berusaha mengikutinya semaksimal mungkin. Itu adalah kesimpulan apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Materi berikutnya. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah hak terakhir yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Dan apabila kita telah menuntaskan hak ini kita akan beralih ke poin berikutnya. Hak yang keempat adalah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus bukti cinta kita kepada beliau adalah ta'zir atau taukir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna kalimat di atas? Makna kalimat di atas adalah menghormati, memuliakan dan menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam bapaknya para ahli tafsir Al-Imam At-Tabari ketika beliau mentafsirkan surat Al-A'raf ayat 157 ketika Allah berfirman falladzina آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ wa النُّورَ الَّذِي nural مَعَهُ unzila هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman maka orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti cahaya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan beliau. Kalau hal-hal itu dikerjakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Al-Imam At-Tabari mengatakan wa'azzaruhu artinya menghormati, memuliakan dan menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat di atas jemaah rahimanillah wa iyyakum memberikan pelajaran kepada kita secara gamblang bahwa setiap orang yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau haruslah berusaha selalu memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Haruslah selalu berusaha menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu salah satu bukti cinta sejati kepada sang nabi. Jadi memuliakan beliau menghormati Rasulullah SAW adalah salah satu bukti nyata cinta sejati kita kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, pada poin yang berikutnya kita akan menyebutkan beberapa dalil yang menjelaskan bentuk-bentuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi bentuk-bentuk pemuliaan dan penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang akan kita sebutkan tidak seluruh dalil. Namun beberapa dalil saja yang cukup untuk mewakili dalil-dalil yang lain akan pentingnya memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama, itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 63 ketika Allah berfirman, "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da." Janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasul di antara kalian di tengah-tengah kalian seperti panggilan kalian dengan sesama kalian. Jadi orang yang beriman harus membedakan ketika ia memanggil rasulnya dan ketika ia memanggil rekannya, ketika ia memanggil temannya, ketika ia memanggil pembantunya, ketika ia memanggil atasannya dan lain sebagainya. Tidak boleh disamakan jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Oleh karena itu Allah mengatakan la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Al-Imam Al-Mujahid mengatakan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka memerintahkan memerintahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka harus memanggilnya dengan sebutan ya Rasulullah filinin wa tawadu' dengan penuh lemah lembut dan penuh kerendahan hati wala yaqul dan mereka tidak boleh mengatakan ketika mereka memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad fi Mereka tidak boleh mengatakan wahai Muhammad dengan raut muka yang masam. Tidak boleh kata Al-Imam al Mujahib. ini makna dari ayat yang mulia ini. Allah memerintahkan para sahabat apabila mereka memanggil Rasulullah SAW panggillah dengan sebutan ya Rasulullah, ya Nabi bilinin wa tawadu dengan penuh kelembutan dan penuh kerendah hatian wala dan jangan sekali-kali salah seorang dari mereka mengatakan ya Muhammad wahai Muhammad karena beliau adalah seorang rasul beliau adalah seorang nabi bahkan beliau didaulat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya yang telah kita sebutkan dalilnya pada pertemuan yang telah lalu. Dan cara menyebutnya juga harus dengan penuh lemah lembut, tidak boleh dengan musa masam, tidak boleh dengan muka masam. Inilah adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Yang lebih menegaskan masalah ini adalah apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab beliau As-Sarim Al-Maslul beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dengan menyebut nama beliau secara langsung seperti Muhammad tidak pernah Kata siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan ini terbukti benar. Jadi saking mengagungkannya, memuliakan nabinya, Allah tidak pernah memanggil beliau dengan langsung menyebut nama. Kan begitu jemaah sekalian. Bisa dipahami? Karena me mengagungkan, memuliakan. Ya begini saja deh bapak-bapak sekalian, kalau misalnya kita kerja sebagai seorang pegawai, nama atasan kita Ahmad, manggilnya gimana? Apa panggil Mat? Dari mana lo? Waduh, Mat dari mana lo? Ini atasan kita, presiden direkturnya. Tidak mungkin jamaah sekalian kita akan memanggil Pak Ahmad memuliakan. bahkan mungkin kita sebutkan jabatannya dan ini yang diucapkan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan buka musaf kita. Tidak ada satupun ayat yang berisi panggilan Allah kepada nabinya kecuali Allah tidak menyebut dengan nama langsung dan contohnya cukup banyak. Di antaranya dalam surat At-Tahrim ayat 1 apa kata Allah? Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai nabi. Allah panggil wahai Muhammad? Tidak. Allah mengatakan memanggil rasulnya alaihi salatu wasalam ya ayyuhan nabi Wahai Nabi, lima tuharrimu ma'ahallallahu lak. Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu? Allah memanggil Nabi dengan gelarnya, wahai Nabi. Contoh yang lain. Dalam surat At-Talaq ayat 1. Apa firman Allah? Ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullah wahai nabi Allah tidak mengatakan wahai Muhammad Apabila kalian ingin menceraikan istri-istri kalian Maka ceraikanlah pada waktunya Idza tallaqtumun nisa fatalliquhunna iddatihinna wa ahsul iddah lalu hitunglah iddahnya jadi ceraikan pada saat suci dan belum berhubungan lalu setelah itu hitunglah masa iddahnya masa penantiannya wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat yang lain jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum dalam surat Al-Maidah 67 apa kata Allah? Ya ayyuhar rasul balik ma unzila ilaika. Wahai rasul. Allah tidak mengatakan wahai Muhammad, tapi Allah mengatakan wahai rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau. Jadi Allah kalau memanggil nabinya tidak pernah menyebut nama secara langsung. Subhanallah. Jadi kalau Allah saja demikian apalagi kita. Masa kita panggil nabi kita Muhammad, Usi Ahmad dan lain sebagainya. Itu tidak pantas zaman sekarang rahimanillah wa iyyakum. Dan hadirin sekalian, ayat-ayat di atas, tiga ayat yang baru saja kita sebutkan, itu bentuknya hanya mewakili saja. Dari ayat-ayat yang lain yang tidak mungkin kita sebutkan pada kesempatan yang singkat ini. Dan hal ini apa hal ini jemaah sekalian? Apa hal ini maksudnya? Bahwa Allah tidak pernah menyebut nama Nabi secara langsung ketika memanggilnya itu adalah keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak didapatkan nabi-nabi yang lain yang tidak didapatkan nabi-nabi yang yang lain. Contohnya saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Adam. Dalam surat Al-Baqarah 35 Allah berfirman, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah." Dan ketika kami memanggil berbicara wahai Adam, ya Adam, tinggallah anda, tinggallah engkau dengan istri engkau di mana? Di surga. Panggil Nabi apa tidak? Tidak langsung panggil nama. Allah langsung mengatakan, "Ya Adam." Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Yahya dalam surat Maryam ayat 12 apa kata Allah? "Ya Yahya, khudil bi kuwah Wahai Yahya, langsung Yahya jemaah sekalian. Ambillah kitab ini dengan kuat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Nuh dalam surat Hud ayat 46, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, ia bukanlah bagian dari keluargamu. Dan begitu juga nabi-nabi yang lain. Nabi Isa Allah pernah memanggil dengan dengan nama. Nabi Musa pun juga demikian. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja nabi-nabi yang lain pun juga nabi nabi kita. Tapi maksud saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah alaihi salatu Wasallam apabila dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kecuali dengan gelar atau panggilan yang lebih dari hanya sekedar nama. Bisa dipahami jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum? Paham dalam masalah ini? Pertanyaan. Kalau memang apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah benar apa adanya, seperti itu. Bagaimana dengan firman Allah dalam ayat terakhir surat Al-Fatah apa kata Allah Subhanahu wa taala Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum Muhammad Rasulullah disebut tidak namanya secara langsung oleh Allah disebut dan orang-orang yang berada di sisi beliau tegas dengan orang kafir dan menyayangi orang-orang yang beriman. Bagaimana coba jemaah sekalian? Namanya disebut apa tidak? Disebut. Dalam surat Al-Ahzab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah bapak salah satu orang di antara kalian. Namun beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Sebut nama apa tidak jemaah sekalian? Sebut. Berarti kesimpulannya Syekhul Islam benar apa salah? Benar apa salah? Salah. Yakin yang ada di hadapan antumnya Syekhul Islam jemaah sekalian. Syekhul Islam mengatakan Allah kalau memanggil Rasul tidak pernah menyebut nama langsung. Bukan ada apa tidak gelarnya, tapi tidak pernah menyebut nama lang langsung. Tapi jelas ada ayat-ayat yang menyebut nama Nabi secara langsung. Dan seluruh isi Al-Quran firman Allah atau tidak? firman Allah. Jadi Syekhul Islam benar apa salah ya? Syekhul Islam Nutemia tidak salah. Bagaimana jawabannya? Beliau jelaskan dalam kitab beliau Darut Ta'arudil Aql wa Naql bahwa kita harus membedakan antara kalimat yang berisi berita dengan kalimat yang berisi panggilan kepada orang lain. Bedakan antara kalimat yang isinya berita dengan kalimat yang isinya mukhatabah, memanggil langsung. Berbicara langsung. Bisa dipahami apa tidak? Paham? Nah, firman Allah Muhammadun Rasulullah Muhammad ada Rasulullah berita atau panggilan kepada Nabi alaihi salatu wassalam berita Allah menyampaikan sebuah berita bahwa Rasul Muhammad adalah Rasulullah dalam ayat ini Allah tidak sedang memanggil Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam surat Al-Ahzab, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad bukanlah bapak salah satu laki-laki dari kalian, salah seorang dari kalian. Ini berita atau panggilan yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita oleh karena itu, kalau berita memang benar ada. Tapi apa kata Syekhul Islam Taimiyah? Allah tidak pernah memanggil nabinya dengan menyebut nama langsung. Jadi yang benar syekhnya Celengsi apa Syekhul Islam? <laughs> syekhnya Celengsi apa Syekhul Islam? Syekhul Islam. Subhanallah. Bisa dipahami? Dan dari sini pelajaran yang bisa kita terapkan dari ayat-ayat yang berbicara tentang panggilan Allah kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah kita harus memilih redaksi yang baik apabila kita menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita katakan Nabi Allah sallallahu atau Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kerendahan hati dan penuh ketawaduan serta kelemah lembutan. Ucapkanlah dengan tenang. Jangan marah-marah dan lain sebagainya. Dan ini persis apa yang dikatakan oleh Al-Imam Mujahid ketika mentafsirkan ayat yang sudah kita jelaskan tadi la taj'alu doa ar-rasuli bainakum ka doa ibadikum ba'da janganlah kalian menjadikan panggilan untuk Rasulullah Wasallam di antara kalian seperti panggilan kalian kepada sesama kalian bisa dipahami jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum jadi ini salah satu bentuk memuliakan Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Kalau kita menyebutkan nama beliau, sebutkan dengan mengatakan beliau seorang Rasulullah, seorang Nabi Allah, Khalilullah, dengan penuh kelembutan dan kerendahan hati. Paham sampai di sini? Dalil yang kedua yang menunjukkan penghormatan dan pemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu surat Al-Hujurat ayat yang pertama ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un alim Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului la tuqaddimu baina idillahi wa rasulih. Janganlah kalian melangkahi Allah dan Rasulnya. Janganlah kalian menjadikan perkataan seorang pun juga di atas Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui jadi ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita jangan sampai kita melangkahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa sih? Apa melangkahi kuburnya? Ya enggak mungkin karena kuburnya sudah dijaga dengan dinding yang sangat tebal. Namun maksudnya adalah sebagaimana yang akan kita jelaskan berikut ini. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Setelah turunnya ayat ini, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau melangkahi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau berkomentar lebih dulu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau memberikan tanggapan, memberikan respon, memberikan pendapat sebelum apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu bentuk penghormatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk pemuliaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka generasi terbaik tersebut telah memberikan suri tauladan kepada kita dan contoh nyatanya apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut dari Abu Bakrah beliau mengatakan khotobana Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah di hadapan kami pada saat haji wada' pada hari nahar. Hari nahar itu hari keberapa? Masih ingat tidak? Hah? Hari nahar? Maksud hari nahar di sini adalah 10 Zulhijjah Idul Adha ya tidak tanggal 9 hari Arafah Qala lalu beliau alaihi salatu wassalam bersabda Atadruna ayu yaumin hadha Wahai para sahabatku Taukah kalian hari ini itu hari apa? Jadi hari ini itu hari apa? Kira-kira para sahabat tahu apa tidak? Bahwa hari ini adalah hari Idul Adha. Tahu apa tidak? Jelas tahu. Apalagi sedang mengerjakan manasik haji. Orang kita saja ya yang berislamnya malas-malasan nggak pernah luput kalau Idul Fitri dan Idul Adha. Yang sholatnya jarang, itu kalau Idul Fitri dan Idul Adha nggak pernah nggak pernah bolos. Pasti tahu ini hari Idul Adha, apalagi Idul Adha makan kambing kan begitu jemaah sekalian. Iya. Apalagi para sahabat Nabi SAW Mereka paham bahwa ini adalah hari kurban namun apa kata mereka? Fakulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Subhanallah. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu ini itu hari apa? Tidak mau melangkahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mau mendahului Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka tahu secara persis dan tepat bahwa hari itu adalah hari kurban. Luar biasa para sahabat yang masukkan rahimanillah wa iyyakum. Fasakata. Lalu ketika mendapatkan jawaban seperti ini dari para sahabatnya, Nabi terdiam sejenak. Hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ghairi Karena beliau diam, Kata Abu Bakar, akhirnya kami menduga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengganti nama hari ini dan Nabi akan menamai selain dengan nama hari raya kurban karena Nabi diam oh jangan-jangan mau ganti nama nih hari ini kan begitu iya dan mereka tidak ada yang komentar ia menunggu jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan qala alaysa yauman nahri Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Bukankah hari ini adalah hari raya kurban?" Kulna bala. Para sahabatnya langsung menjawab, Benar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah hari raya kurban. Subhanallah. Lihat bagaimana tidak mendahului sallallahu alaihi wasallam. Tidak lancang berbicara sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka tahu apa tidak? Tahu diberi, diberikan kesempatan apa tidak oleh Nabi? Diberikan kesempatan. Buktinya ditanya oleh Rasulullah. Tapi ulama mengatakan karena surat Al-Hujurat ayat 1 ini mereka tidak mau melangkahi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memberikan pertanyaan yang kedua. Qala ayu syahrin hadha wahai para sahabatku. Bulan apakah ini? Jadi bulan ini bulan apa? Kira-kira para sahabat tahu apa tidak? Jelas tahu. Mereka paham benar bulan itu adalah bulan bulan apa jaman? jangan? Jangan-jangan antum nggak tahu nih. Hah? Yang penting penampilannya tahu saja, biar nggak ditanya. Bulan apa? Hah? Zulhijjah. Kulna. Lalu para sahabat menjawab. Apa jawaban para sahabat? Sahabat nyeletuk bulan Zulhijjah ya Rasulullah? Tidak. Mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Subhanallah. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu bulan apa bulan ini. Tidak mau mendahului jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Fasakata. Lalu Nabi kembali terdiam. Hatta dhananna annahu sayusammihi ghairi ismi. Sampai kami menduga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menamai bulan ini dengan nama yang berbeda. Diganti bukan bulan Zulhijjah lagi. Dan mereka tidak ada yang komentar jemaah sekalian, diam menunggu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala alaysa Zulhijjah? Lalu Nabi mengatakan, "Bukankah bulan ini bulan Zulhijjah?" Para sahabat bilang apa? Bala, benar ya Rasulullah, bulan ini adalah bulan Dzulhijjah. Lalu Nabi memberikan pertanyaan yang terakhir. Qala, ayyu baladin hadza? Wahai para sahabatku, kita ini berada di negeri apa? Kulna. Lalu para sahabat menjawab, para sahabat tahu tidak? Mereka semua ada di mana? Tahu jelas. Tidak mungkin meleset. Tidak mungkin meleset. Sekarang mereka berada di tanah haram. Tapi adab kepada Nabi, penghormatan kepada Nabi, pemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat mereka hanya bisa mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Subhanallah. Ini paham jawabannya jemaah sekalian punya ilmu tapi di hadapan beliau tidak komentar. Fasa kata. Lalu Nabi kembali diam. Hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Sampai kami menduga Nabi akan mengganti nama negeri ini. Lalu Nabi mengatakan qala alaisat bil baldatil haram bukankah kita sedang berada di tanah haram Qulna bala Ya ya Rasulullah Benar kita sedang berada di tanah haram Lalu beliau melanjutkan hadisnya Tapi yang ingin kita garis bawahi dan tekankan adalah redaksi ini Pernah dengar tidak hadis ini jamaah sekalian? Pernah dengar apa tidak? Sering ya Tapi subhanallah Ada hikmah yang begitu besar dari hadis ini Yaitu yang dijelaskan para ulama kita menunjukkan penghormatan dan pemuliaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yaitu tidak melangkahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mendahului ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam padahal mereka paham benar jawabannya, mereka paham benar hukumnya. Tapi beliau menunggu penjelasan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bandingkan dengan kondisi umat Islam pada hari ini. Sama apa beda? Beda jemaah sekalian. Sudah nggak tahu komentar kan begitu jemaah sekalian. Asbun asal bunyi saja, yang penting tampil. Yang penting retorikanya enak didengar. Oh menurut saya begini. Coba nanti pulang dicek di rumah. Ini kalau nggak salah ya jadi nggak tahu ragu-ragu menjawab. Menurut saya, oh hadis ini nggak relevan lagi. Oh hadis itu kan jangan ditelan mentah-mentah mas. Kalau yang sesuai dengan kondisi kita kita ambil, kalau tidak kita buang. Subhanallah. Kan begitu jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Saya tidak terima hadis ini karena ini adalah teori medis yang disepakati oleh para dokter pada saat ini. Misalnya demikian. Lancang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka tidak tahu ilmunya. Mereka tidak hafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menguasai hukum syar'i, hukum agama yang berkaitan pada hal tersebut. Lihat bagaimana para sahabat Nabi mereka paham maksudnya. Mereka paham substansinya, hakikatnya. Tapi kalau sudah di hadapan Nabi, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli Janganlah kalian melangkahi Allah dan Rasulnya. Janganlah kalian mendahulukan ucapan seorang pun juga di atas Allah dan Rasulnya. Ini yang harus kita latih jamaah rahimanillah wa dan inilah nasihat para ulama kita. Oleh karena itu para ulama mengatakan idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Jika hadis ini sahih maka ini adalah pendapatku. Sebagaimana kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Tidak melangkahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita berada pada saat ini, Rasulullah sudah wafat, sudah meninggal dunia maka janganlah kita melangkahi sunnah beliau alaihi salatu wassalam jangan kita mengedepankan teori manusia di atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam proklamirkan jamasan apa yang dikatakan Imam Malik kullu qawlin yu'khad wa yutrak illa sahibi hadzal maqam setiap ucapan setiap teori setiap pendapat bisa diambil dan bisa ditolak kecuali sabda orang yang dikubur dalam kuburan ini sambil menunjuk kuburannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini prinsip. Ini salah satu bentuk pengagungan, penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah dalil yang ke dua dan mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan singkat ini Terima kasih atas perhatiannya dan apabila ada kesalahan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan kalau ada kekeliruan dan menyelisihi sunnah maka jangan sungkan-sungkan untuk membuang apa yang saya katakan dan ambillah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saja bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Subhanakallahumma bihamdik syada ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.